mudahkan kita untuk melakukan ibadah maka tanpa terasa dalam waktu yang singkat kita bisa melakukan berbagai macam dan ragam ibadah. Tidakkah kita dengar kisah yang terjadi di suatu pagi di masa Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam ba'dal fajri mubasharah setelah salat subuh langsung. Nabi tidak seperti biasa melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Melemparkan beberapa pertanyaan kepada para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Siapa di antara kalian hari ini yang mengikuti jenazah? Dan ada beberapa pertanyaan dan kita lihat bagaimana taufik dari Allah dan juga kekuatan iman kecintaan kepada ketaatan mengistimewakan seseorang setiap kali pertanyaan ditanya, dilemparkan oleh Nabi, siapa yang melakukan ibadah ini? Bayangkan dari mulai bangun tidur malam dan pertanyaan ini tidaklah waktunya tidak terlalu panjang untuk membuka kesempatan kepada banyak orang melakukan satu atau lebih dari ibadah dan ketaatan yang sunnah bukan yang fardu yang sunnah semua yang ditanyakan oleh Nabi itu sunnah tetapi memang bila Allah sudah memberikan keberkahan pada waktu kita bila mana Allah Subhanahu telah memberikan keberkahan kepada umur kita dan tubuh kita maka mungkin sangat mengherankan kita ketika kita kembali mereview, menyaksikan apa yang telah kita lakukan dari ibadah dan ketaatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sempat saya mengulangi kembali apa yang telah kita lakukan di pagi hari ini dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari dan harus pula kita ketahui bahwasanya di sana betapa banyak orang yang masih diharamkan oleh Allah dari melakukan apa yang telah kita kerjakan. Ketaatan-ketaatan yang mungkin bah, jangankan yang sunnah, bahkan yang fardu saja masih banyak orang-orang yang meninggalkannya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah fala lana wala quwwah. Kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan jika Allah tidak memberikan kita kekuatan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kemauan, tidak memberikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan. Makanya ungkapan para sahabat ketika mereka bergotong royong. Membangun masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan dalam sirah mereka mengatakan laulallah mahtadaina wala sallaina kalau bukan karena Allah maka kita tidak akan mungkin dapat petunjuk apa keistimewaan saya apa kelebihan saya dari orang lain? Allah tidak ada nilai di pandangannya harta kita, jabatan kita, ketampanan kita, kecantikan kita. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa, wa, wa amwalikum. Allah tidak melihat tampilan luar dari kita. Tidak melihat harta dan tidak melihat rupa dan bentuk kita sebagai standar kemuliaan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan standar adalah hati kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Saat ini berkumpulnya kita di tempat ini kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan maka tidak akan mungkin kita bisa melangkah. Tidak akan mungkin punya kesempatan. Terkadang memang ada saja halangan ada saja halangan, tetapi terkadang halangan itu sebagai lecutan bagi kita yang mencintai kebaikan. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk patuh kepada Allah untuk memperbanyak kebaikan dan kebajikan. Makanya seringkali kita dengar faktor usia eh, kita dengar dan bahkan menyaksikan faktor usia dan kekuatan tubuh tidaklah menjamin kita bisa melakukan ketaatan betapa banyak kisah-kisah yang diceritakan dan mungkin tidak jarang di antara kita yang menyaksikan langsung orang yang sudah tua memiliki kekuatan yang sangat luar biasa melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang masih muda memiliki semangat yang melempem. Tidak ada sedikit pun kemauan untuk mengumpulkan kebaikan. Merasa masih panjang usianya. Masih memiliki kesempatan yang terbuka. Dia kan sudah besok mati. Kalau saya kan masih panjang. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan igtanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya syababaka qabla haramik. Tetapi inilah kenyataan yang yang sudah saatnya kita merenungkan. Sudah saatnya kita melihat fakta yang seperti ini bahwasanya dalam ketaatan tidak melihat faktor usia dan kekuatan. Semangat Orang-orang yang sudah mungkin sulit untuk datang ke masjid bisa mengalahkan pemuda-pemuda orang-orang yang kuat. Sekalipun mungkin dia datang ke masjid itu tertatih-tatih untuk melaksanakan sholat-sholat jamaah berjamaah di rumah Allah SWT. Sementara sebagian orang sebelum kamat belum datang ke masjid sebelum dikumandangkan iqamah, sebelum terdengar imam mengatakan Allahu Akbar, belum datang ke masjid. Ini semua tidak lain kaum muslimin dan kaum muslimat adalah kekuat, e, buah dari kekuatan iman hasil dari kejujuran dari dalam hati kita maka pada waktu yang berbahagia ini di kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia kita mengangkat puji syukur kita kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan karena nikmatmu, kalau bukan karena taufik dan kemudahan yang engkau berikan kepada kami, maka kami tidak akan mungkin berkumpul di tempat yang engkau cintai ini. Sebagaimana engkau telah memudahkan kami untuk duduk, untuk berkumpul, maka kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau memberikan kepada kami keikhlasan dalam melakukan apa yang kami saat ini kerjakan dan memberkahi perkumpulan kami ini dan jangan hendaknya engkau jadikan seorang pun dari kami orang-orang yang engkau haramkan mendapatkan keridhaan dan ampunanmu ya Allah dan saya berdoa semoga semua kita diberi kekuatan oleh Allah yang sudah hadir saat ini dan yang akan hadir dan yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima apa yang kita kerjakan dari amalan dan ketaatan dan semoga Allah sebagaimana telah mengumpulkan kita saat ini dalam keadaan penuh dengan kesahajaan, ketenangan dan penuh dengan ketentraman hati dan kelapangan jiwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula nanti di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang dicintainya. Surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pemantapan akidah bagian yang keempat saya masih menggarisbawahi kata-kata pemantapan. Maksudnya bukan memantapkan ke dalam hati, tetapi yang pertama kali adalah dalam bentuk e, teori ilmu mengetengahkan kepada kita semua apa yang diketahui oleh orang yang berbicara ini dari pembahasan-pembahasan akidah. Terutama kita telah menjadikan atau menetapkan buku kitab eh, yang akan kita bedah dalam pertemuan-pertemuan yang cukup banyak insya Allah yang sekarang sudah pertemuan yang kedua bersama kitab usulul iman fi dawi al wa sunnah landasan-landasan iman menurut Al-Quran dan Sunnah sebagai teori ilmu mengetahui upaya mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan akidah menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian hasilnya itu kembali kepada kita masing-masing. Terkadang yang menerima bisa saja lebih kuat akidahnya daripada yang memberi. Sebagaimana pemahaman terhadap agama. Dan ini bertitik tolak dari hadis Nabi saw nadhara Allahu imra'an sami'a minna syai'an فحفظها fawa'aha فبلغها kama sami'aha semoga Allah menyinari seseorang atau memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sesuatu itu hadis dari Nabi kemudian dia menghafalnya dan berupaya memahaminya lalu ia menyampaikannya kepada yang lain bukan ini yang kita tuju tetapi potongan berikut dari hadis farubba muballagin au amin sami' farubba muballagin au amin samiin tidak jarang orang yang menimba atau menerima lebih kuat pemahamannya dari orang yang memberi farubba hamili fiqhin ila man afqaha minhu dalam lafaz yang lain tidak jarang orang yang membawa ilmu fikih yaitu orang yang menyampaikan ternyata dia menyampaikan kepada orang yang lebih fakih dari dia. Saya katakan ketika pembahasan daurah kita ini adalah pemantapan akidah dan saya letakkan tadi garis bawah bahwasanya hanya pertama sekali usaha kita adalah secara teori ilmu pengetahuan adapun hasilnya bisa saja sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima bisa lebih kuat akidahnya dari yang yang memberikan yang menimba atau yang mendengar bisa saja lebih kuat ketika dia mendapatkan ilmu tersebut dari orang yang menyampaikan dan ini tidak mustahil jadi pemantapan yang kita maksud bukan pemantapan yang kedua ini karena kemungkinan yang menyampaikan tidak lebih kuat daripada yang menerima tetapi mungkin yang kita usahakan adalah mem memperluas pengetahuan kita seputar pembahasan akidah dan tidak dengan pembahasan yang mengambang tetapi kita dengan membedah sebuah buku yang saya cukup erat hubungan dengan kitab ini. Saya cukup erat hubungan dengan kitab ini dan saya lihat memang cocok untuk kita ketengahkan pembahasan-pembahasannya. Inilah yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, jangan dianggap yang duduk di hadapan ini orang yang sudah kuat akidahnya Tentunya kita semua orang yang sama yang berupaya memantapkan akidah karena ini sumber. Ini adalah pokok pondasi dasar dari amalan-amalan kita sehari-hari dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, eh, saya tidak lagi membuat seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelum ini, lembaran-lembaran ringkasan, karena kita sudah menjadikan kitab pegangan ini dan mungkin bisa dilihat dari daftar isinya dan itulah pembahasan kita. Moga-moga tidak keluar e, dari pembahasan kitab, kalaupun keluar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu meninggalkan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ini. Kita memohon kepada Allah sebelum kita memulai agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil dari usaha kita ini sehingga uh, kita bisa menjadi seorang muslim yang mengenal permasalahan akidah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembahasan yang telah berlalu bagian yang ketiga, kita sudah memasuki materi yang ada dalam kitab landasan-landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah ini pembahasan tentang tauhid rububiyah yaitu uh, Poin yang pertama yaitu mengimani Allah. Inilah pokok dasar dari akidah. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dan telah kita pelajari unsur-unsur keimanan kita kepada Allah, yaitu mencakup tiga unsur mengimani rububiyah Allah dan mengimani uluhiyah Allah dan yang terakhir, ketiga dan yang terakhir mengimani asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari unsur yang pertama dari poin yang pertama dari ke dan yang paling penting itu mengimani Allah yaitu uh, eh, adalah meng, uh, eh, mengimani atau seputar tauhid rububiyah. Apa makna dan dalil-dalilnya? dari Al-Quran, Sunnah, akal dan fitrah. Ini pembahasan yang terakhir dari perjumpaan kita sebelum ini, yaitu pada bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk atau melanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengakui tauhid rububiyah mengakui tauhid rububiyah saya ulangi mengakui tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari azab atau neraka ini kaidah mengakui tauhid rububiyah saja tidaklah menjamin bukan seperti ini imbaratnya mengakui tauhid rububiyah saja tidaklah menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Berarti tidak ada jaminan keselamatan. Bila mana, bila mana hanya mengimani tauhid rububiyah. Untuk lebih jelas, saya akan ulangi sedikit tentang makna rububiyah, yaitu mengimani Allah, mengimani Allah ten, e, berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya. Mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya, kita mengimani bahwasanya yang mencipta kita Allah. Ini masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Kita mengimani bahwasanya yang mencipta alam semesta ini Allah kita mengimani bahwasanya yang memberi memberikan kita rezeki Allah. Kita mengimani bahwasanya yang menurunkan hujan, yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan dan seterus dan seterusnya adalah Allah. Ini makna dari tauhid rububiyah. Kita bawakan kepada kaidah ini Bila mana ada seseorang yang hanya mengimani Allah sebagai pencipta saja yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan semua yang ada di langit dan menciptakan semua yang ada di bumi. Kemudian dia tidak mengibadati Allah, maka imannya ini tidaklah menyelamatkan dia dari kekekalan di dalam neraka. Untuk lebih jelas, mari kita masuk langsung kepada pembahasan atau penjabaran dari pembahasan kedua ini yaitu mengakui tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari azab neraka alias tetap menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya dan kita lihat uraiannya halaman 19 Di sini dijelaskan sesungguhnya tauhid rububiyah adalah salah satu bagian dari pembagian tauhid yang telah disinggung di atas. Itu yang telah kita bahas. Kemudian oleh sebab itu keimanan seseorang belum dianggap sah dan implementasi tauhidnya belum dapat diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya itu ini yang pertama dia memang tetap harus ada harus tetap harus eh, tetap harus ada dalam keimanan seseorang bahwasanya keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pokok dasar tetapi belum cukup merupakan pokok dasar tetapi belum cukup uh, kita jelaskan bahwasanya keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini seperti dari dalil-dalil yang telah kita pelajari dari dalil fitrah bahwasanya setiap manusia memang sudah punya kesiapan untuk menerima punya kesiapan untuk menerima tauhid rububiyah ini Makanya orang-orang kafir pun meyakini. Orang-orang kafir pun meng mengimani. Mengimani tauhid rububiyah. Bahkan Firaun pun Firaun pun mengimaninya. Namrud juga mengimani. Ketika mereka menyadari bahwasanya yang mereka sembah itu tidak memiliki kekuatan apa-apa yang mereka ibadati dari berhala-berhala dari sesembahan-sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi memang tauhid rububiyah ini penting akan tetapi kita lahir membawa kesiapan mengimaninya dan bahkan orang musyrikin pun mengakuinya. Kaidah yang kita bahas sekarang ini menjelaskan bahwasanya kalaupun tauhid rububiyah ini diimani dan ada pada seseorang tetap saja belum ada jaminan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala untuk kekal di dalamnya. Tidak ada jaminan dari tidak kekalnya seseorang di neraka Allah Subhanahu wa taala ketika dia baru hanya mengimani tauhid rububiyah. Di sini dijelaskan akan tetapi tauhid jenis ini bukanlah tujuan. Ini juga harus kita ketahui bahwasanya tauhid rububiyah bukan tujuan dari tauhid kita, dari iman. Makanya kalau orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah belum sampai kepada tujuan pokoknya. Dia hanya mengimani apa yang sudah ada di dalam hatinya, mengikrarkan apa yang sudah terpatri kuat di dalam jiwanya. Karena tauhid rububiyah ini bukan tujuan dan bahkan bukan pula tujuan diciptanya makhluk. Kita dicipta bukan untuk mengakui Allah sebagai pencipta, karena itu sudah ada. Akan tetapi justru tujuan dari tauhid dan keimanan kita kepada Allah adalah apa yang diutus para nabi dan bahkan dijelaskan oleh Allah penciptaan jin dan manusia tujuannya adalah untuk itu maka di sini dijelaskan tauhid jenis ini juga belum cukup membuat seseorang selamat dari azab tanpa melaksanakan konsekuensinya yaitu tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah dalam ibadah mentauhidkan Allah dalam beribadah jadi pengakuan terhadap rububiyah seperti yang tadi kita jelaskan tidak memberikan jaminan selamat dari kekal di dalam neraka dan pengakuan terhadap rububiyah ini justru merupakan Eh, dalil agar orang itu mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kalau ada orang yang sudah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengibadati Allah. Kalau ada orang yang sudah mengakui rububiyah Allah, maka mau tidak mau dia harus melakukan konsekuensi dari tauhid rububiyah ini. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surat Yusuf ayat 106 tentang kaidah ini. Tentang kaidah tadi bahwasanya mengakui tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seseorang dari adab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun saya belum sampai kepada halaman ke, eh, dalam kitab yang kita tampilkan Ini ayatnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini dalil dari kaidah tadi. Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan dua hal. Yang pertama iman dan yang kedua apa? Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini? Setelah iman dalam firman-Nya wa ma yu'minu aktsaruhum. Berarti Allah menetapkan pada mereka Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin. Allah menceritakan di sini tentang orang-orang musyrikin. Dalam ayat ini Allah menetapkan dua hal untuk mereka. Yang pertama iman. Yang kedua syirik. Yang kedua syirik. Berarti ada iman tetapi mereka diponis oleh Allah sebagai musyrikin. Kita katakan tadi, pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja berarti ada iman karena ada pengakuan. Akan tetapi tidak memberikan jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Ini yang dimaksud, yang ditekankan oleh Allah dalam ayat ini bahwasanya mereka tetap musyrikin. Tetap musyrik wa ma yu'minu aktsaruhum billah dan sebagian besar dari mereka yaitu orang-orang musyrikin tidak beriman kepada Allah maksudnya keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain ada dua di situ ada iman tetapi iman iman tersebut tidak ada gunanya tidak mengeluarkan mereka dari status apa? Dari status apa? Musyrik. Tidak mengeluarkan mereka dari status musyrik. Walaupun mereka beriman. Dan ini yang dimaksud seperti yang akan kita ketahui dari penjelasan para ulama setelah ini yang dimaksud dengan iman ini adalah iman terhadap rububiyah. Iman mereka terhadap rububiyah dan bahkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah menghikayatkan kepada kita tentang pengakuan mereka orang-orang musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara yang Allah tanya, Allah perintahkan Nabi menanyakan kepada mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqahum?" Jawab mereka apa? La yaqulunna Allah. Jika engkau menanyakan kepada mereka, "Hai Muhammad, tentang siapa yang mencipta mereka?" Jawaban mereka pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka beriman dengan apa? Rububiyah. Tetapi Allah menjelaskan tentang orang-orang musyrikin ini. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi, yang dicap oleh Allah sebagai orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an. Di sini wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Jadi mereka memang beriman, Kebanyakan mereka beriman kepada Allah tetapi keimanan yang dicampuri oleh kesyirikan. Maka keimanan tersebut tidaklah mengeluarkan mereka dari kubangan kesyirikan. Kita lanjutkan, di sini ada penjelasannya. Artinya adalah artinya adalah kebanyakan dari mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta, pemberi rezeki dan pengatur yang semuanya merupakan tauhid rububiyah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat serta tidak dapat memberikan rezeki dan menghalanginya menghalangi rezeki jadi mereka memang mengimani Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan juga um, memberikan manfaat dan mudarat dan sama sekali mereka tidak yakini itu terhadap berhala-berhala mereka akan tetapi mereka memberikan ibadah kepada berhala-berhala itu. Jadi iman mereka kepada rububiyah Allah dicampuri oleh praktek peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kemudian kita lihat dari penjelasan para ulama demikianlah para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat di atas. Maksudnya apa? Keyakinan terhadap rububiyah Allah dicampuri oleh praktek peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ini merupakan ritual kesyirikan dan orang musyrik sekalipun dia mengaku sebagai seorang muslim. Mengaku sebagai seorang muslim. Bukan saya yang mengatakan ini, tetapi Allah yang mengatakan demikian. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka mengimani Allah kecuali keimanan mereka itu dicampuri oleh kesyirikan. Keimanan mereka itu hanya sebatas mengakui Allah sebagai pencipta. Mengakui Allah sebagai e, yang satu-satunya memiliki kekuatan-kekuatan untuk memberi mudarat, memberi manfaat. Dan seringkali kita dengar ungkapan-ungkapan para dukun, tukang-tukang sihir, Orang-orang yang melakukan praktek pengobatan dengan meminta bantuan jin-jin dan setan, mereka memberikan mukaddimah bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Benar atau tidak? Iya, mereka mengutarakan itu. Tetapi ketika dalam praktek meminta meminta kesembuhan itu mereka meminta kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan penyembahan menyembelih kurban, sembelihan, menumpahkan darah, atau memberikan sesajian, atau menyebutkan tawasul-tawasul, atau memuji-muji dan memuja-muja nama-nama jin, ini adalah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun di awalnya dia mengakui yang menyembuhkan itu Allah. Apa bedanya dengan penegasan dari Allah dalam ayat Yusuf 106 tadi? Kita lihat seperti yang saya isyaratkan tadi, para ulama menafsirkan ayat tadi, Ibnu Abbas yang pertama. Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu taala an berkata, ayat yang tadi apa? Mudah-mudahan ada yang sudah menghafalnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Kalaupun tidak langsung hafal, ayatnya saja. Surat Yusuf ayat 106. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tadi yang termasuk iman yaitu kepercayaan mereka kaum jahiliyah. Mereka orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Termasuk keimanan mereka apabila mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung mereka akan menjawab Allah padahal kata Ibnu Abbas mereka menyekutukan Allah dengan yang lain saya tambahkan maksudnya dalam beribadah jadi iman yang ditetapkan oleh Allah dalam ayat tadi adalah iman rububiyah mengimani mempercayai Allah sebagai pencipta dan seterusnya ini yang pertama Tafsir yang pertama Ibnu Abbas. Tafsir yang kedua Ikrimah. Ini muridnya langsung Ibnu Abbas dari generasi tabi'in. Murid yang sangat di, e, dekat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ikrimah juga menafsirkan ayat tadi dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali dicampuri oleh kesyirikan yaitu dalam beribadah. Ikrimah berkata, "Engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Demikianlah keimanan mereka kepada Allah. Hanya itu keimanannya. Sedang mereka menyembah selainnya. Ini kata siapa? Ikrimah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian Tafsir yang ketiga. Tafsir ayat tadi yang ketiga dari Mujahid. Ini juga tafsir eh, ahli tafsir alumni madrasah tafsir Ibnu Abbas. Mujahid dari generasi tabi'in. Ia mengatakan menafsirkan ayat yang tadi kita pelajari eh, keimanan mereka keimanan mereka yang ditetapkan oleh Allah tadi hanyalah ucapan mereka Allah pencipta kami yang memberi rezeki kami yang mematikan kami kata Mujahid inilah keimanan yang diiringi dengan kesyirikan mereka keimanan yang ditetapkan oleh Allah itu saja ketika mereka mengatakan Allah pencipta kami Allah pemberi rezeki kami, Allah juga yang matikan kami, Allah juga yang memberi segala-galanya untuk kami di dunia ini. Sementara mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap mereka orang musyrik. Karena ayat itu ditujukan kepada orang musyrikin. Ditujukan kepada orang musyrikin. Setelah itu tafsir yang lain dari generasi salaf Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ia berkata tiada seorang pun yang menyembah Allah bersama sesembahan-sesembahan yang lain artinya dalam beribadah melainkan ia beriman percaya dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya setiap musyrik kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini setiap praktek atau setiap orang yang mengibadati Allah bersama dengan mengibadati yang lainnya, artinya orang-orang yang berbuat syirik, pasti, kata beliau, mereka meng, me, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, tiada seorang pun yang menyembah Allah bersama sesembahan-sesembahan yang lain dalam beribadah melainkan ia beriman atau percaya dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakan dan yang memberinya rezeki padahal ia menyekutukannya perhatikanlah ucapan Ibrahim alaihi salam sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an apa ucapan Nabi Ibrahim tadi yang di, yang diisyaratkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 77. Qul afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika menjelaskan bahwasanya tidak seorang pun yang berbuat syirik dalam beribadah kecuali di dalam hatinya yang paling dalam ada keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kemudian hubungannya dengan ayat yang ia nukilkan dari perkataan Nabi Ibrahim Imamul Hunafa Nabi Ibrahim adalah pemimpinnya orang-orang yang berjiwa hanif orang yang condong uh, kepada tauhid dan meninggalkan syirik Nabi Ibrahim besar atau berat sekali perjuangannya menegakkan bendera tauhid semua dan bahkan dia sendiri menentang tirani kesyirikan. Ketika agama syirik ini di, di, di, di, ditegakkan oleh penguasa ketika itu. Dan semua orang menentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia dengan keberanian yang sangat luar biasa mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya, "Qul afara'aytum ma ta'budun?" Katakanlah, Apakah kamu telah memperhatikan atau melihat apa yang selalu kamu sembah? Itu berhala-berhala tersebut. Atau tidakkah kalian melihat berhala-berhala yang kalian ibadati itu yang diibadati yang kalian ibadati dan juga diibadati oleh nenek moyang nenek moyang kalian oleh nenek moyang nenek moyang kalian dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya agak ajaran syirik ini kaedahnya adalah turun temurun. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW sampai hari ini ajaran syirik itu ditegakkan dengan kaedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu agama leluhur kebiasaan orang-orang tua dahulu. Ini yang selalu dipegang oleh manusia untuk menjaga dan membu me membudayakan, melestarikan tepatnya kesyirikan. Beralasan dengan ajaran nenek moyang, leluhur, orang tua-tua. Ini yang di, yang ditekankan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam Tidakkah kalian melihat melihat Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu selain Allah yang kalian sembah dan juga nenek moyang kalian dahulu menyembahnya kata Nabi Ibrahim "Fainnahum aduwulli maka sungguhnya Tuhan-Tuhan kalian itu benar-benar musuh saya illa rabbal alamin kecuali Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Jadi di sini Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berpikir sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain seperti ia diajarkan oleh Allah untuk meng, uh, membuktikan lemahnya tuhan-tuhan yang disembah di zamannya seperti matahari, bulan dan bintang diceritakan oleh Allah falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin jadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan umatnya mulai dari dialog secara ilmiah secara nas dalil kemudian ditambahkan dengan mengajak mereka untuk kembali kepada akal sehat. Seperti kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dalam tanda petik hanya sekedar untuk mengembalikan akal mereka yang sehat. Ternyata yang mati tidak bisa disembah. Yang tenggelam tidak mungkin menjadi Tuhan. Ini kaedah-kaedah yang harus masuk ke akal orang-orang cerdas di zaman sekarang ini. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa membuat pesawat, orang-orang yang bisa membuat alat transportasi yang super canggih, harus kembali kepada akal mereka. Siapa yang seharusnya mereka sembah? Apakah yang mati? Ini ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang ia tekankan di sini. Dalam ayat ini pun demikian. Ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk menyaksikan Tuhan mereka itu, lihatlah Tuhan yang kalian sembah dan kalian me me menyembahnya karena orang tua-tua kalian dahulu menyembahnya bukan kenapa-kenapa tapi karena kalian orang tua kalian dahulu menyembahnya maka kalian ikuti mereka kata Nabi Ibrahim saya dengan Tuhan-Tuhan kalian itu bermusuhan kecuali Rabbal Alamin maksudnya di sini Nabi Ibrahim mengingatkan bahwasannya yang mesti disembah adalah pencipta alam yang mereka akui juga pencipta alam semesta. Dialah yang mesti disembah. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Sementara yang yang mati ini tidak mungkin disembah. Jadi Nabi Ibrahim ingin mengembalikan mereka kepada keyakinan rububiyah agar mereka mengibadati Allah semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, dalil yang kedua setelah ayat dari yang pertama surat Yusuf menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah tidaklah menyelamatkan dari di dunia ini dari status kemusyrikan di pandangan agama bukan dalam KTP, bukan dalam pengakuan tapi dalam pandangan agama dan juga di akhirat nanti tidak menjamin untuk selamat dari kekal di dalam neraka. Karena ini tauhid rububiyah bukanlah tujuan. Tauhid rububiyah bukanlah tujuan keimanan tetapi dia hanya sebatas bukti dan konsekuensi. Makanya kata para ulama, akidah antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ini dalilnya adalah dalil istilzam. Dalil konsekuen bagi mereka yang mengimani rububiyah harus mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu? Apa harga dan apa gunanya engkau meyakini Allah itu sebagai pencipta? Kalau kamu beribadah kepada yang tidak mencipta dan bahkan yang dicipta dan tidak punya andil apa-apa di dunia ini. Jangankan untuk memberi rezeki dan bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka dibuat oleh penyembah-penyembahnya. Ini yang dimaksud sebagaimana kita lihat dari penafsiran para ulama tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan-ungkapan ulama salaf yang semakna dengan ini sangat banyak. Yang semakna dengan ungkapan Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tadi itu sangat banyak sekali sampai hari ini. Para ulama masih mengetengahkan apa yang mereka dapatkan dari pemahaman generasi salaf tentang tauhid yang sebenarnya yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita melompat ke alinia berikutnya ini Al-Qur'an ah ini Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayat telah menceritakan bagaimana sesungguhnya orang-orang musyrikin itu mengakui ketuhanan atau rububiyah Allah walaupun mereka menyekutukannya dalam beribadah. Contoh ayat yang tadi saya bacakan Surat Al-Ankabut, Surat Al-Ankabut ayat 61. Ambil ini. Surat Al-Ankabut ayat 61 bukti bahwasannya orang musyrikin Mekah ketika Al-Qur'an ini turun mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Allah yang menetapkan keimanan mereka. Bahwasanya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna tu'fakun." Allah menyampaikan kepada nabinya, "Hai Muhammad, sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka yang menentang dakwahmu, yang berupaya keras untuk menghilangkan nyawamu, dan bahkan dengan segala macam cara melakukan dengan segala macam cara mereka agar engkau menghentikan dakwah tauhidmu mereka jika engkau tanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan Allah langsung menyampaikan kepada Nabi jawabannya mereka tentu akan menjawab Allah ya orang musyrikin ini bukan orang muslim. Orang muslim tidak perlu ditanya siapa yang mencipta langit. Orang musyrikin yang mengibarati selain Allah diandai-andaikan oleh Allah kepada Nabi. Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta mereka dan siapa yang menundukkan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Berarti mereka tahu Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka beriman dengan Allah sebagai pencipta, mengimani Allah dalam rububiyahnya. Lalu Allah melanjutkan, maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Lalu kenapa mereka tidak mengibadati Allah Subhanahu wa taala? Sampai setan berhasil menutup pengetahuan mereka tentang Allah itu sehingga mereka mengibadati selain Allah. Apa gunanya keyakinan tersebut? Ini bukti dari Al-Qur'an bahwasanya orang musyrikin ternyata beriman dan mengenal Allah sebagaimana ini ada di kalangan kaum muslimin. Kemudian ayat yang lain juga Al-Ankabut ayat 63. Tadi 61 sekarang 63. Dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang orang musyrikin, bukan orang mukmin. Tidak ada para sahabat itu ditanya, wahai Abu Bakar siapa pencipta langit? Wahai Umar siapa yang menciptakan anda? Tidak ada. Tetapi yang ditanya di sini dalam ayat ini adalah orang-orang musyrikin yang menentang dakwah Nabi, yang dihalalkan darahnya dalam Islam, yang diperangi oleh Nabi. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an فأحيا به الأرض من بعد موتها لا la الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا yaqilun kaum muslimin mungkin saya berani mengatakan ada eh, orang-orang sebagian orang-orang musyrikin di masa dahulu bisa saja lebih baik daripada orang-orang muslim sekarang ini. Saya akan mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Karena apa? Karena ada orang-orang yang maksudnya pengakuan sebagai seorang muslim yang saya maksud. Ada orang-orang muslim yang mengaku muslim sekarang ini yang justru memahami dan mempercayai teori Big Bang. Bahwasanya terjadinya alam semesta ini bukan dengan adanya pencipta. Dan mereka bahkan mereka pelajari dan mereka ajarkan dan bahkan dalam ayat yang ke-63 ini, ada kaum muslimin yang tidak seperti orang-orang musyrikin dahulu. Apa? Allah mengatakan, jika engkau tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah menurunkan dari langit hujan? Mereka menjawab, Lata, Uzza, Manat. Jawab, jawaban mereka yang diceritakan oleh Allah adalah Allah. Siapa yang telah menurunkan air dari langit yang dengannya ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sudah pada mati karena kekeringan, bumi yang sudah gersang karena kekeringan hidup kembali dengan turunnya hujan dari langit, siapa yang melakukan itu semua? Pertanyaan ini kepada orang-orang musyrikin, jawabannya yang diceritakan oleh Allah kepada kita adalah mereka mengatakan Allah. Tetapi sangat disayangkan ada di antara sebagian kaum muslimin yang masih meyakini bahwasanya manusia bisa menurunkan hujan. Bisa menghentikan hujan. Mana yang atau siapa yang tidak bisa berani mengatakan ternyata orang musyrikin bisa saja lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang yang mengaku Islam di zaman kita sekarang ini. Dan bahkan saya akan nukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak ada dalam kitab kita ini yang berkenaan dengan bahwasanya ternyata orang musyrikin yang di mereka lah kata-kata musyrik keluar dalam Al-Quran, dalam istilah, istilah agama, kapan munculnya kata-kata musyrik? Ketika mereka ada. Ketika mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu ada, maka muncul istilah apa? Musyrik dalam bahasa agama kita. Muncul istilah musyrik dalam Quran itu yang dituju mereka. Tetapi ternyata dalam rububiyah mereka sangat lebih memahami dari sebagian kaum muslimin sekarang ini. Saya berani mengatakan ini karena memang Allah yang menyatakan demikian. Dalam masalah menurunkan hujan tadi, Tidakkah Anda sebagai kaum muslimin yang masih tidak mengimani bahwasanya menurunkan hujan itu Allah? Ada. Dan bahkan dengan angku dan sombongnya. Mereka mempertontonkan di hadapan kaum muslimin yang lain yang mungkin ada kepercayaan tentang ini bahwasanya mereka bisa menurunkan hujan. Bisa menghentikan hujan. Padahal semuanya Allah yang melakukan. Mari kita letakkan di, sisi, di satu sisi orang musyrikin yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan siapa yang menyuburkan kembali bumi yang sudah mati kekeringan mereka menjawab Allah kemudian di satu sisi ada sebagian kaum muslimin yang justru masih mengimani adanya atau mempercayai adanya manusia yang mampu menurunkan hujan mungkin kita semua sependapat dengan saya dalam hal ini tentu kaum musyrikin yang diceritakan Allah lebih baik dalam hal ini dalam masalah rububiahnya Kemudian tadi saya sempat ingin menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dakwahnya dituduh dakwah keras, dakwah yang menghalalkan darah, dakwah Wahabi. Kata-kata Wahabi itu yang diisyaratkan atau yang dijadikan sebagai senjata untuk menjauhkan kaum muslimin bukan hanya manusia seluruhnya tapi kaum muslimin di, dijauhkan dari ak akidah yang benar dengan istilah wahabi dia mengatakan beliau kesyirikan di, di, di masa beliau lebih uh, terbuka dari kesyirikan di masa jahiliyah lebih banyak terjadi di masa beliau daripada di masa jahiliyah. Kenapa? Kesyirikan di masa jahiliyah itu hanya di waktu-waktu lapang saja. Ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka baru berbuat kesyirikan. Dan di saat mereka sempit, ketika mereka ditimpa oleh musibah, mereka benar-benar bertauhid. Benar-benar bertauhid. Loh, dari mana Imam eh, Syekh Muhammad bin Wahab membawakan kesimpulan ini? Dari Al-Qur'an. Allah menceritakan kesyirikan di masa jahiliyah dengan dalam ayat yang cukup banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menceritakan apabila mereka berada di dalam kapal. Orang musyrikin. Apabila mereka berada di atas fulk. Lalu mereka ditimpa oleh musibah, bencana, badai, gelombang besar. Di tengah malam yang gulita. Mereka yakin bahwasanya walau bagaimanapun mereka berteriak keras tidak akan didengar oleh Tuhan mereka. Jangankan di dalam di tengah-tengah samudra, di depan mereka saja mereka tidak mereka masih meyakini bahwasanya Tuhan mereka tidak akan mungkin mendengar. Karena benda mati, makhluk yang sudah mati. Maka ketika itu mereka diceritakan oleh Allah berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Bertauhid atau tidak? Bertauhid mereka. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Lalu mereka berdoa kepada Allah penuh keikhlasan. Memohon kepada Allah, Ya Allah selamatkanlah kami. Karena mereka tahu Allah dalam rububiyahnya. Mereka kenal Allah bahwasanya dia yang mendengar saat itu. Satu-satunya. Dia yang mampu menyelamatkan ketiga itu. Maka mereka meminta kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Allah yang mengatakan mereka ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Kata beliau, berbeda dengan orang musyrik di zaman sekarang ini. Maksudnya orang-orang yang muslim yang berbuat syirik, mereka tetap berbuat syirik dalam keadaan lapang apalagi dalam keadaan sempit. Mana yang lebih baik? Kalau kita perbandingkan kesyirikannya, tentu lebih lebih ringan kesyirikan orang musyrikin di masa jahiliyah yang membawa istilah syirik dalam Al-Qur'an. Mereka hanya berbuat syirik ketika lapang saja, sementara mereka dalam musibah, dalam bencana, dalam kesempitan mereka beribadah kepada Allah, bertauhid. Yang menceritakan itu Allah. Tetapi di antara kaum muslimin justru tidak pernah mengenal Allah baik dalam keadaan lapang dan bahkan dalam keadaan sempit mereka tetap kembali kepada selain Allah bayangkan keluhan-keluhan laporan-laporan kepada paranormal keluh kesah kepada kekuburan dan laporan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari ke sempitnya kehidupan bayangkan saya ketika di dekat kuburan itu mereka melaporkan sudah berbagai rumah sakit yang saya masuki sudah berbagai macam cara saya berobat sudah sebagai macam apa yang saya lakukan saya agar bangkit keluar dari musibah ini ini pengaduan kepada saya Allah Subhanahu wa taala dalam kesempitan melaporkan segala usaha itu kan kesempitan tidak ada lagi cara, tidak lagi, tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk saya. Hanya kepada lah, wahai wali, saya mengadu. Ya. Tolonglah saya. Ini ucapan siapa? Ucapan sebagian kaum muslimin. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini, nampak oleh kita kaedah yang telah kita kupas tadi, yang telah kita mulai pembahasan pagi hari ini, bahwasanya pengakuan terhadap rububiyah tidak ada gunanya kalau kita tidak iringi dengan implementasi dalam kehidupan mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Banyak lagi seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah juga menceritakan tadi perihal orang-orang musyrikin yang bila ditanya tentang Rububi Allah mereka mengakuinya. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun yang lebih panjang lagi Al-Mu'min ayat 84 sampai 89, 5 ayat. Saya akan bacakan dengan cepat. Saya ulangi yang pertama yang yang sebelum ini surat Az-Zukhruf ayat 87 tentang pertanyaan siapa yang menciptakan Anda? Ini yang ditanya orang musyrik mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam soal mukminun dengan panjang lebar Allah mengetengahkan tentang hal-hal yang senada, ayat-ayat yang senada, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim? Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Si, Silakan dilihat terjemahannya. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah mengabarkan kepada kita tentang keyakinan iman orang-orang musyrikin terhadap Tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin. Terus pada halaman 23 ini kesimpulan maka orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah berkeyakinan bahwa berhala-berhala itulah saya ulangi. Saya kembali me mempertebal garis di bawah kata-kata orang-orang musyrikin yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi siapa? Orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Mereka lah yang membawa istilah musyrik di dalam Al-Quran. Mereka yang tujuh pertama kali. Orang-orang musyrikin. Yang dimaksud dalam Al-Quran selain dari orang musyrikin sebelum mereka mulai dari zaman Nabi Nuh. Mereka orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah berkeyakinan bahwa berhala-berhala itulah yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki alam semesta dan yang mengatur segala urusan. Akan tetapi mereka meyakini bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian dari keistimewaan Tuhan Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan mereka kemampuan. Tidak mustahil. Allah berikan kepada cincin misalnya kekuatan sehingga dia bisa memberikan jaminan keselamatan kepada saya. Tidakkah ada sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan seperti ini? Bukan hanya orang muslim biasa, tetapi orang yang membawa ilmu yang mengatakan tidak mustahil Allah berikan kekuatan kepada keris ini Allah berikan kemujizatan kepada pedang ini, kepada cincin ini, kepada serban ini, kepada tasbih ini sehingga dia bisa menjaga saya. Bisa memberikan benteng sehingga saya terselamatkan. Ini semua adalah berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin dahulu tidak percaya itu semua. Mereka tahu bahwasanya semua itu adalah di tangan Allah, adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengakui bahwa patung-patung yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dapat memberikan manfaat baik pada diri mereka sendiri maupun kepada penyembah mereka. Mereka juga tidak memiliki kekuasaan mematikan, menghidupkan dan membangkitkan di hari kiamat atau di hari kemudian. Tidak mendengar dan tidak pula melihat. Orang-orang musyrikin itu mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki kekuasa kekuasaan itu. Tiada sekutu baginya tidak satupun yang yang urusannya kembali kepada mereka dan tidak pula kepada berhala-berhala mereka. Ini dalam uh, keyakinan orang-orang musyrikin dahulu. Berarti orang-orang musyrikin dahulu tetap musyrik dalam penilaian Allah sekalipun mereka mengimani Allah sebagai Rabb atau mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah kaidah yang tadi telah kita uraikan bahwasanya mengimani rububiyah Allah tidak cukup agar kita selamat untuk kekal di dalam neraka dan tidak cukup untuk mengeluarkan seseorang dari status kemusyrikan dan juga memberikan atau mengancamkan bahaya besar bagi seorang muslim yang juga mengaku rububiyah Allah tetapi dia tetap melakukan praktek-praktek ibadah kepada selain Allah tidak memberikan keamanan kepadanya untuk atau dari keluar dari kesyirikan, eh, keluar dari keislaman dari seorang mukmin. Kita bukan uh, ber, eh, bukan uh, bersemangat untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Islam, tetapi ini kaedah-kaedah yang harus diketahui oleh seorang muslim. Bahwasanya orang muslim harus berhati-hati. Jangan hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta sementara praktek-praktek kesyirikan selalu dilakukan menyembah selain Allah berdoa kepada selain Allah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini semua adalah sebab-sebab tidak ada gunanya keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari pembahasan yang kedua. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terakhir di pasal yang pertama ini tentang tauhid rububiyah. Apa itu pasalnya? Pembahasannya Ini pembahasannya fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu eh, bukti-bukti uh, adanya penyimpangan dalam rububiyah. Dan tadi telah kita berikan beberapa contoh dan bahkan dengan beraninya kita menyampaikan kepada siapapun juga bahwasanya ternyata ada kalanya orang musyrikin di masa jahiliyah lebih baik daripada sebagian kaum muslimin dewasa ini akhir-akhir zaman ini yang dalam masalah rububiyah mereka benar-benar meyakini Allah tetapi terkadang ada di antara kaum muslimin yang justru menyimpang dalam rububiyah ini seperti tadi dalam masalah mencipta alam semesta ini atau menyembuhkan atau menurunkan hujan sementara orang-orang musyrikin saja meyakini Allah yang melakukannya ini di antara tanda-tanda atau contoh-contoh kasus adanya penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Sekalipun tauhid rububiyah ini memang suatu hal yang sudah ada dalam hati setiap manusia dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu pengakuan Allah sebagai pencipta dan ini yang membawanya untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menjadi seorang muslim yang hakiki, yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab kita sekarang ini Se, uh, me, me, melihat fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Di sini dijelaskan walaupun tauhid rububiyah merupakan hal yang sudah terpatri dalam fitrah manusia, tertanam dalam jiwa semenjak ia diciptakan yang didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat banyak namun masih saja ada di antara manusia orang-orang yang menyimpang dalam dari fitrah ini fenomena-fenomena penyimpangan tersebut dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut yang pertama pengingkaran terhadap rububiyah pengingkaran terhadap rububiyah atau di sini jelaskan eksistensi dan ketuhanan Allah secara mutlak ini uh, fenomena pertama yaitu mengingkari ketuhanan Allah. Ada bukan orang-orang ateis tetapi orang-orang yang mengaku beriman atau orang-orang ateis, ateis itu sendiri, orang-orang kafir seperti teori-teori uh, ilmiah-ilmiah menurut mereka tapi ini kebodohan yang mengatakan bahwasanya alam ini tercipta begitu saja atau tersendiri atau dalam teori Big Bang yang disuapkan eh, oleh orang kafir nah, orang-orang yang tidak yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim sehingga orang orang muslim ada sebagian kaum muslimin yang melumatnya mentah-mentah sehingga mereka berkeyakinan demikian berkeyakinan Demikian. Ini unsur yang pertama eh, sebagaimana keyakinan orang-orang mulhid, ateis dan orang kafir, mereka berpendapat bahwa semua makhluk ini tercipta secara alami atau tercipta karena pergantian siang dan malam dan yang seumpamanya. Yang saya ketahui dari teori yang mengatakan bahwasanya eh, makhluk ini terjadi sudfah yaitu terjadi begitu saja dengan perputaran adalah eh, proses yang terjadi dalam semesta ini eh, berputarnya yang benda ini yang mereka maksud tidak tahu dari mana datangnya yang penting itu berputar kemudian mental kemudian yang mental ini akan eh, adalah proses yang awal dari adanya alam semesta ini adanya manusia adanya hewan-hewan yang lain dan manusia dalam teori Darwin nanti uh, asalnya adalah dari bangsa kera dan mungkin kita bisa sependapat dengan Darwin bila mana yang dimaksud dia yang ia maksud dia sendiri orang orang Yahudi yang kemungkinan tapi memang pendapat yang kuat dari para ulama bahwasanya yang dikutuk oleh Allah uh, dari Bani Israel yang dirubah menjadi kera itu tidak uh, berkembang biak mereka tidak berkembang biak, mereka tidak melahirkan dan karena mereka saja yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang uh, berada di uh, pinggir uh, uh, danau atau sungai yang uh, diuji oleh Allah sehingga mereka melakukan tipu daya untuk melanggar uh, larangan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikutuk dan dirubah oleh Allah menjadi makhluk yang lain terutama adalah kiradah bangsa Sakera. E, eh, kembali kita kepada fenomena yang pertama ini peng, pengingkaran terhadap Allah sebagai pencipta dan ini sudah diceritakan eh, e, oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al, Al ayat 24 bahwasanya ada orang yang meyakini ada manusia yang meyakini bahwasanya mereka muncul begitu saja di muka bumi ini proses melalui proses hidup dan mati siang dan malam mereka mengatakan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi mereka muncul begitu saja di muka bumi, kemudian nanti mereka kalau sudah habis masanya mati. Itu pengakuan orang-orang yang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada. Ada manusia yang seperti ini sebagaimana diceritakan oleh Allah dan bahkan ada juga orang-orang yang lahir dalam keadaan muslim yang terpengaruh oleh keyakinan yang seperti ini. Fenomena yang kedua, fenomena yang kedua mengingkari sebagian keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui sebagian makna sifat-sifat ketuhanan. Misalnya, orang yang menafikan kekuasaan Allah mematikan atau menghidupkan atau menafikan kemampuan Allah memberikan manfaat serta menghalangi mudarat kepadanya dan berbagai bentuk pengingkaran lain seumpamanya. Misalnya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Eh, yang mencipta, seperti yang diakui oleh orang-orang musyrikin tadi. Tetapi da, sebagian dari sifat Allah yang ia ingkari, ini juga termasuk rububiyah. Sebagian dari sifat rububiyah Allah diingkarinya, seperti menurunkan hujan tadi. Seperti menurunkan hujan tadi atau menyembuhkan atau membangkitkan kembali manusia di hari kiamat. Dia tahu Allah yang menciptakan dia, menciptakan alam semesta tetapi dia ragu apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan penciptaan manusia seperti sedia kala di hari kiamat? Ini termasuk fenomena pengingkaran terhadap rububiyah. Fenomena terhadap pengingkaran eh, eh, fenomena pengingkaran terhadap pengingkaran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memberikan sesuatu sifat yang merupakan keistimewaan Allah kepada selain Allah. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang kedua memberikan sifat sebagian sifat rububiyah kepada selain Allah. Si fulan itu subhanallah mengetahui yang gaib. Walaupun dia tahu Allah juga mengetahui yang gaib, dia mengimani Allah mengetahui yang gaib, tetapi dia berikan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Allah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk fenomena penyimpangan dari tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya oh Pak Kiai itu, Buya itu, Ustadz itu, Tuan Guru itu mengetahui perkara yang gaib. Misalnya dari sikap saja, walaupun mungkin tidak ada pengungkapan, dari sikap. Ketika ada aturan-aturan tertentu yang diterapkan oleh seorang guru kepada muridnya, misalnya kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kemudian gurunya itu tinggal di tempat yang lain, berada di tempat yang lain sikap yang ada pada murid ini ketika dia benar-benar takut mengkhawatirkan pelanggaran yang terjadi dan bahkan mengingatkan hati-hati walaupun guru kita tidak ada di sini tapi dia tahu ini merupakan tanda-tanda atau fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah mengetahui yang gaib rububiyah dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an qul لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله Katakan, hai Muhammad, di bumi, di langit tidak ada satu pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Lalu saya misalnya atau seorang muslim mengatakan mungkin saja karena kesolehan si fulan itu, guru kita itu, tuan guru kita itu, kiai kita itu atau orang soleh wali tersebut kena kesolehannya, kena kedekatannya dengan Allah mengetahui Allah yang menyikapkan kepada dia. Dan ini menyimpang dari dari uh, keyakinan yang benar terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian juga menurunkan hujan tadi bisa saja atau hal-hal yang lain. Misalnya Eh, ungkapan-ungkapan uh, dari orang yang di yang dianggap sebagai orang sebagai seorang wali. Walaupun terkadang ungkapannya itu sama sekali tidak didukung oleh agama, oleh akal, apalagi agama. Tidak didukung oleh akal pikiran yang sehat, apalagi agama. Tetapi karena ada sebagian sifat Allah yang diletakkan pada orang tersebut sehingga kita menerima. Terserah saja, karena dia bisa saja berbuat yang bertentangan dengan kebiasaan manusia. Kalau dia yang sudah berbuat, maka kita tinggal angkat tangan, terserah. Karena dia sudah keluar dari kita dan dari dari sikap manusiawi, dari sifat manusiawi. Dan ini ada dilakukan atau diyakini oleh orang-orang terhadap tokoh-tokoh sufi. Saya katakan ini ada keyakinan ini dan bukan di zaman sekarang ini saya saya contohkan tapi di zaman dahulu yang sudah di di di di di di, di, di, di ditumpahkan, diceritakan oleh mereka sendiri. Mereka yang men, yang menceritakan. Tokoh-tokoh sufi itu yang menceritakan mukjizat atau dalam istilah mereka karomat karomatul aulia. Keramat para wali. Mereka memasukkan kepada kategori keramat para wali ini tindakan-tindakan orang-orang yang mereka anggap wali itu sekalipun menyimpan dari agama dan bahkan di antara langkah atau tangga-tangga me mempelajari uh, saya katakan uh, agama yang mereka bawa atau eh, prinsip-prinsip uh, yang mereka bawa keyakinan yang paling tinggi yang mereka katakan bila mana kita sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi maka kita sudah bisa lepas dari syariat kita sudah bisa lepas dari syariat maksudnya apa sekalipun kita melihat dia tidak sholat berjamaah atau tidak pergi ke sholat jumat atau bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata dalam agama kita sudah punya penilaian yang terbalik. Lah, dia kan sudah lepas dari syariat. Ini asal muasalnya adalah penyimpangan dari eh, eh, eh dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling beriman, wali dari segala wali, dia tidak pernah lepas dari syariat sampai sebelum beliau meninggal. Dan bahkan Allah perintahkan dia untuk beribadah sampai kematian datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang diyakini. Sepakat semua ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan keyakinan ini adalah kematian sampai kematian datang tetap kamu beribadah. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Sampai meninggal dia tetap beribadah. Maka kita sudah punya prinsip yang nyata untuk mengatakan dengan prinsip ini semua yang menyimpang dari cara beribadah Nabi dalam prinsip beribadah Nabi itu adalah kebatilan. Walaupun mungkin kalau uh, uh, apa uh, satu demi satunya masuk kepada penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Misalnya sekarang di antara fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah meletakkan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selesai uh, pasal atau pasal yang ke yang pertama yaitu seputar tauhid rububiyah. Dan saya panjang lebar dalam masalah eh, tidak cukupnya rububiyah ini karena memang harus ini ada pada setiap seorang muslim, pada setiap muslim keyakinan ini. Jangan merasa cukup saja dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau meyakini rububiyah Allah saja lalu merasa aman dari kemusyrikan karena memang kita harus mengibadati Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Selesai, kemudian kita istirahat. Ya. Untuk kita lanjutkan setelah istirahat sebentar, e, memulai pasal yang kedua yaitu tauhid uluhiyah dan ini sangat menarik karena dialah e, tauhid satu-satunya yang dijadikan oleh Allah sebagai tujuan penciptaan makhluk manusia dan jin dan tujuan diciptanya surga dan surga dan neraka dan tujuan diutusnya para nabi dan bahkan tujuan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kitab-kitabnya kepada para nabi dan kita rehat sejenak dan insyaallah eh, beberapa menit lagi kita akan lanjutkan wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah kita lanjutkan pembahasan keimanan kita kepada Allah yang kedua yaitu pasal kedua Tauhid Uluhiyah di sini pembahasan pendahulu itu tentang makna uluhiyah yang sebelumnya di sini jelaskan al-uluhi al-uluhiyah merupakan pecahan dari kata al-ilah merupakan pecahan dari kata al-ilah yang berarti yang diibadati atau disembah dan ditaati. Jadi makna uluhiyah itu asalnya kata uluhiyah itu diambil dari kata-kata al-ilah yang artinya adalah ma'bud. Yang artinya ma'bud yang disembah atau yang ditaati. Ia adalah salah satu dari nama-nama Allah. Dari nama-nama Allah itu Al-Asmaul Husna. Uluhiyah adalah salah satu dari sifat Allah yang Maha Agung. Ilah, saya akan tuliskan kalau bisa lebih jelas. bedakan antara al-ilah dengan al-uluhiyah. Ini yang saya inginkan. Membedakan antara al-ilah al-ilahu dengan kalau ini nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nama nama Allah Subhanahu wa taala sementara al-uluhiyah al-uluhiyah itu adalah perbuatan. Maksudnya uh, al-ilah adalah nama sementara al-uluhiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dari uraian tadi. Kembali kita uh, al-ilah adalah nama dari nama-nama Allah yang artinya di yang diibadati atau disembah. Sementara uluhiyah adalah salah satu sifat Allah yang maha agung. Jadi bedakan antara nama dan sifat. Dan kaidah yang pernah juga kita sampaikan kita ketika pembahasan ringkas, eh, setiap nama dari nama-nama Allah diambil darinya apa? Sifat. Berarti nama al-ilah diambil dari nama ilah itu sifat Allah yaitu al-uluhiyah. Sifatnya al-uluhiyah. Ini pembahasan. Kemudian maka dia subhanahu wa ta'ala yang disembah dengan penuh cinta oleh hati dialah yang mesti dibesarkan oleh hati disertai rasa tunduk patuh dan merendah kepadanya karena dialah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha agung yang menciptakan dan yang mengatur alam yang mengatur urusan alam ini yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan yang disucikan dari segala sifat kekurangan oleh karena itu tidaklah wajar tunduk dan menghinakan diri selain kepadanya sebagaimana sebagaimana dia sendirilah yang mencipta memulai penciptaan makhluk pertama kali dan membangkitkannya kembali tanpa ada yang membantunya. Maka demikian pula lah halnya dengan ibadah. Hanya dia sendiri yang berhak diibadati, diibadahi atau disembah. Tiada seorang pun yang boleh menyamainya. Ini ada sebuah makna yang harus kita ambil di sini sebagai kesimpulan. Sebagaimana Allah Esa dalam zatnya, dan dia juga esa dalam perbuatannya esa dalam penciptaan alam semesta dalam mencipta kita mencipta langit mencipta bumi tanpa ada yang membantunya dan juga dia sendirinya akan mengulangi penciptaan manusia nantinya maka seharusnya juga dia diesakan dalam mendapatkan haknya yaitu ibadah ini kesimpulan dari pembahasan ini maka tauhid uluhiyah ialah ini definisi tauhid uluhiyah dari mulai arti uluhiyah itu diambil dari kata-kata al-ilah sementara al-uluhiyah itu adalah sifat dari Allah yang berhak disembah. Kemudian sekarang kita masuk kepada definisi dari tauhid uluhiyah. Apa definisi tauhid uluhiyah? Dan ini telah kita pelajari sebenarnya pada pembahasan-pembahasan yang lalu, yang lalu tetapi di sini uh, masuk kena, kena karena kita sudah masuk kepada pembahasan inti, maka mau tidak mau kita juga akan mengulangi kembali definisi tauhid uluhiyah ini. Maka tauhid uluhiyah ialah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Ini karena dia kaitannya tadi dengan ibadah, karena al-ilah artinya yang diibadati, dan itu nama Allah berarti dia yang diibadati. maka tauhid uluhiyah adalah perbuatan kita perbuatan kita kayak e, berkenaan dengan perbuatan hamba sementara tauhid rububiyah itu berkenaan dengan perbuatan Allah yang harus kita yakini atau mau tidak mau harus kita yakini sementara tauhid uluhiyah ini adalah e, implementasinya adalah perbuatan kita Buktinya adalah perbuatan kita. Jadi uh, makna tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Yaitu seorang hamba mesti mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa pada hakikatnya hanya Allah lah satu-satunya yang disembah dengan penuh cinta dan sesungguhnya sifat-sifat dan makna-makna uluhiyah itu tidak terdapat pada seorang pun dari makhluk serta tiada tiada pula yang berhak memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Kriteria uluhiyah itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Makanya dalam ayat kursi Allah berfirman apa? Allah. Jadi kata Allah ini kata-kata Allah ini juga kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada uh, tidak ada bukan terpisah dari tauhid uluhiyah. Kata-kata Allah itu sendiri. Allah Allah itu pada dasarnya diambil dari nama Allah yang tadi. Dari nama Allah apa? Apa tadi eh, nama Allah yang kita pelajari? al-ilah. Jadi Allah itu merupakan pengembangan dari nama Allah yang lain yaitu al-ilah. Al-ilah. Berarti Allah itu Allah itu nama yang memberikan kesan bahwasanya dia yang berhak diibadati. Makanya dinukilkan dari para ulama makna dari dari makna dari makna dari nama Allah Allah adalah Zul Uluhiyah. Allah artinya yang memiliki ibadah. Jadi ketika kita masuk ke ayat kursi tadi, Allah kata-kata yang pertama. Berarti seakan-akan Allah mengatakan uh, uh, uh, seakan-akan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang harus diibadati itu siapa? La ilaha illa huwa. Ini penekanan yang kedua dan ini makna dari Allah. Jadi makna dari nama Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Kita katakan tadi Allah artinya dzul uluhiyah yang memiliki ibadah dan ditekankan kembali oleh Allah dengan la ilaha illa huwa. Tidak ada yang disembah. Tadi ilah artinya diibadati tadi. Tidak ada yang diibadati atau disembah illa kecuali huwa dia dia Allah karena namanya Allah karena namanya Allah makanya orang musyrik ketika mereka memahami makna Allah ini dan ternyata yang mereka ibarati bukan Allah lata itu mereka beri dengan nama lata plesetan dari nama Allah agar ada keselarasan antara perbuatan mereka dengan siapa yang mereka sembah atau apa yang mereka sembah. Jadi mereka beri nama Allat. Artinya apa? Di, diplesetkan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang diibadati. Jadi mereka beri nama Allata. Allah la ilaha illa Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan sifat-sifat uluhiyahnya. Kenapa dia memiliki sifat uluhiyah? karena dia al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم itu semua kekhususan Allah sebagai Zul Uluhiyah yang tidak ada ilah kecuali dia. Selain dari Allah tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Karena dia hidupnya kalaupun dia masih hidup, hidupnya bertopang kepada yang lain. Kalau tidak diberi kehidupan maka dia tidak akan mungkin hidup. Dan kehidupannya ada permulaan dan kehidupannya pun di dunia ini ada akhirnya. Kemudian ketika dia hidup dia butuh kepada makhluk hidup yang lain. Kalau tidak ada air, maka tidak akan mungkin dia hidup. Kalau tidak ada udara, maka tidak mungkin dia hidup. Kalau Allah tidak berikan dia makanan, maka tidak mungkin dia hidup. Maka kriteria dan sifat uluhiyah hanya dimiliki oleh Allah satu-satunya. Jadi ini makna dari sifat dari nama kata-kata dari nama ya, Allah yaitu Allah yang sekarang kita jelaskan dan dia sama dengan al-ilah kemudian bagaimana kok bisa terjadi perubahan dari al-ilah menjadi Allah para ulama di sini menjelaskan panjang lebar di sini nanti akan terjadi penggabungan antara lam ini dengan lam ini dua lam itu digabungkan dan dalam ilmu nahu nanti akan ada pembahasan khusus eh, eh, akan ada pembahasan khusus dijelaskan oleh para ulama tentang perubahan dari nama al-ilah kepada nama al-Allah. Kedua-duanya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Maka tauhid uluhiyah ini definisinya mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu seorang hamba mesti mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa pada hakikatnya hanya Allah satu-satunya yang disembah dengan penuh cinta dan sesungguhnya sifat-sifat dan makna-makna uluhiyah itu tidak terdapat pada seorang pun dari makhluk siapapun juga. Nabi memiliki sifat uluhiyah? Tidak. Karena Nabi makhluk hidup. Lahir dari seorang wanita dan bahkan layaknya sebagai seorang manusia biasa. Itulah Nabi SAW dan bahkan semua pada Nabi dan bahkan di antara alasan umat Nabi, di antara umat-umat Nabi dahulu, menolak kenabian, mereka mengatakan, Nabi kita itu tidak ada bedanya dengan kita. Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu berjalan di pasar dan berjualan di pasar, bekerja, mencari nafkah. Apa bedanya dengan kita? Bagaimana pula kita menganggapnya sebagai seorang Nabi? Tetapi Allah menegaskan bahwasanya mereka tetap manusia. Tetap manusia. Kalau seandainya kalian menginginkan nabi itu dari bangsa mereka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan merubah mereka itu seperti manusia dan kalian tetap juga tidak akan percaya. Bagaimana kalau seandainya nabi itu dari bangsa malaikat kemudian dalam bentuk aslinya? Mana mungkin manusia akan bersenang-senang dekat dengan dia? Sebagaimana nabi merasa benar-benar takut ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan tersungkur menggigil Nabi SAW karena takutnya melihat begitu besarnya malaikat Jibril kalau seandainya Nabi itu dari malaikat tentu tidak akan mungkin dalam bentuk aslinya dalam bentuk asalnya tetapi Allah pasti akan membentuknya seperti manusia biasa dan kalian tetap juga tidak akan percaya tidak akan mungkin percaya ini diantara eh, penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala kembali kita kepada yes, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kriteria uluhiyah. Seperti Nabi tadi, Nabi meninggal, Nabi hidup, Nabi sakit, Nabi dan seterusnya seperti halnya manusia lain. Kemudian juga para malaikat tidak memiliki kriteria uluhiyah juga. Karena para malaikat tidak mengetahui yang gaib dan ke mereka dicipta oleh Allah. Kemampuan mereka itu pemberian Allah dan mereka di antara pendapat para ulama akan mati nanti ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Mereka juga di antara yang dijelaskan para ulama, walaupun itu berbeda pendapat para ulama, eh, yang di antara yang mati itu adalah para malaikat. Yang dikecualikan hanya malaikat yang meniup trompet tersebut. Sementara yang lainnya akan mati dan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah wa nufiqa fi suri sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun tidak ada pengecualian eh, eh, Allah Subhanahu wa taala awalnya mengatakan maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi yang di langit tidak ada manusia di langit tidak ada manusia berarti berkenaan atau berkaitan dengan bangsa malaikat Lalu apa siapa yang dikecualikan oleh Allah? Para ulama berbeda pendapat di sini. Uh, mereka mengatakan bahwasanya yang dikecualikan oleh Allah adalah mereka yang meniup sangkakala. Selainnya mati. Selainnya mati. Jadi tidak ada sifat-sifat uluhiyah dimiliki oleh siapapun juga sebagaimana yang tertera di dalam ayat kursi tadi. Al-Hayyu dalam satu kriteria saja maka tidak ada yang memilikinya kecuali Allah yang hidup tidak membutuhkan di hidupnya tidak ada permulaan dia yang pertama dan dia yang paling terakhir dia, dia yang maha terakhir dia yang maha pertama dan dia yang maha terakhir dan dia tidak membutuhkan siapa-siapa subhanahu wa ta'ala jadi kembali kita kepada, kepada makna uluhiyah bahwasanya makna uluhiyah hanyalah dimiliki oleh Allah apabila seorang hamba benar-benar mengetahui dan mengakui Mengaku yang demikian, ia pasti mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadahnya, baik yang zahir maupun yang batin, berupa keyakinan, cinta, benci, dan lain-lain. Ia akan mendirikan syariat-syariat Islam yang zahir seperti solat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbakti kepada kedua kepada ibu bapa dan menghubungkan tali silaturahim. Ia juga akan melaksanakan dasar-dasar Islam yang batin seperti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab serta rasul-rasulnya beriman kepada hari hari akhirat kadar, ketentuan baik dan buruk semua itu ia lakukan hanya untuk mendapatkan ridha serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Jadi kaitannya adalah meyakini bahwa hanya yang berhak, berhak diibadati itu yang memiliki kriteria uluhiyah. Maka kalau sudah ada ini tidak akan ada seorang pun yang mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam pasal ini akan dikaji beberapa pembahasan penting yang erat kaitannya dengan tauhid uluhiyah dan ini pembahasan setelahnya. Setelah mukaddimah tadi mulai dari menjelaskan makna ilah, kemudian makna uluhiyah, kemudian definisi tauhid uluhiyah, kemudian juga bagaimana seseorang itu bisa uh, naik sampai kepada tingkatan mengibadati Allah dalam rubu, meng, mengimani Allah dalam uluhiyahnya yaitu harus dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya dengan meyakini bahwasanya e, sifat-sifat uluhiyah itu sifat-sifat yang berhak seseorang itu disembah itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa yang hanya memiliki Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin dan buktinya tadi kita jelaskan dalam ayat kursi kemudian ayat-ayat yang lain dan ayat-ayat yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, untuk pembahasan tauhid uluhiyah ini sengaja memang saya uh, akhirkan akan kita uh, bahas pada pertemuan atau daurah kita bagian yang kelima insya Allah karena pembahasan uluhiyah ini pembahasan yang sangat panjang dan bahkan dalam kitab ini juga cukup panjang pembahasannya Eh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan mempertemukan kita kembali di waktu yang akan datang dalam kesempatan yang baru dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan sampai saat ini kita berdoa semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni apa yang keluar dari mulut yang berbicara dari kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian dan juga memberkahi apa yang telah kita dengarkan bersama Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaik dari kebaikan tersebut dan semoga kita benar-benar mendapatkan hasil dari usaha kita ini yaitu berupaya untuk mengenal secara teori ilmu pembahasan akidah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ja'alani Allahu wa iyyakum minalladzina yastami'una alqawla fayattabi'una asanah wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sisa waktu uh, sebelum jam 10 ya mungkin sekitar 20 menit kita sediakan untuk tanya jawab. Silakan. Sebentar, ulangi. Ya. ya, orang muslim yang melakukan apa? kemusyrikan. Ya. Ya, pertanyaannya ini e, neraka sebagaimana yang kita ketahui dicipta oleh Allah untuk orang kafir. Pertanyaannya bagaimana dengan orang muslim yang melakukan kesyirikan? Yang melakukan kesyirikan, apakah memang dia e, seperti orang kafir juga uh, disediakan untuk dia neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya, maka jawabannya orang kafir itu bukan bangsa. Bukan bentuk warna rupa. Bukan ukuran tubuh. Oh, kalau yang orang yang badan yang warna kulitnya hitam maka orang kafir. Atau orang kafir yang asli saja. Orang kafir itu semua orang kafir asli yang meninggal dalam keadaan kekufurannya dan orang yang mengakui sebagai orang mukmin tetapi dia melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari keimanan dan meninggal dalam kondisi tersebut itu di sisi Allah semua hukumnya kufar. Semua hukumnya kufar. Jadi bukan maksudnya di dunia ini kalau orang yang sudah dipandang atau di di dalam dalam statusnya uh, sebagai seorang muslim di dunia maka dia sekalipun dia berbuat syirik maka bukan tempatnya neraka. Tidak. Orang musyrik di neraka, siapapun orangnya, walau orang dari musyrik asli atau orang musyrik orang-orang yang mengaku Islam dan berbuat syirik. Mengaku Islam, berbuat syirik. Makanya jangankan kita orang muslim biasa, para nabi pun para nabi pun diancam oleh Allah begini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa kata Allah? La in asyrakta layahbatanna amanuka. Jika kamu berbuat syirik, maka habis terhapus semua ke eh, kebaikanmu atau amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ber, ber, ber, berfirman dalam ayat yang lain, "Innahu may yusyrik billah." Siapapun orangnya, baik orang yang asli musyrik atau orang yang mengaku sebagai seorang muslim kemudian dia berbuat syirik, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik dengan melakukan ibadah kepada selain Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya neraka. Ini Allah yang menjelaskan demikian. Bukan penilaian kita di dunia. Anda muslim tidak akan mungkin menjadi tempat tinggal Anda neraka. Kalau seandainya keislamannya benar, bersih dari praktek kesyirikan dan kalaupun dia berbuat syirik kemudian dia bertobat, maka dia sudah pasti diharamkan dari kekekalan di dalam neraka. Jadi jawabannya e, neraka diperuntukkan oleh Allah eh, bagi orang-orang musyrik baik yang asli maupun orang-orang yang mengaku Islam di dunia ini akan tetapi dia terjerumus kepada perbuatan syirik dan tidak bertobat maka ancaman Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan wabillahi taufiq Bagaimana ini pertanyaan kedua, bagaimana kalau berobat dengan dokter atau berurut? Apa ini? Atau berurut ya? Keyakinan. Berobat tidak bertentangan dengan pembahasan kita. Berobat adalah salah satu usaha yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW mempraktekkan pengobatan. Makanya ada yang diistilahkan dengan apa? Atibun eh, nabawi. Atibun nabawi. Pengobatan ala Rasul. Ala Nabi SAW. Berarti berobat tidak akan mungkin atau tidaklah bertentangan dengan pembahasan kita eh, selama kita tetap dalam akidah yang benar. Berobat adalah usaha yang kita yakini menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita mantra dalam e, proses pengobatan, Allahumma adh, eh, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah pencipta manusia eh, hilangkanlah atau angkatlah penyakit, sembuhkanlah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Begitu juga kita merobat kepada dokter, ini hanya sebatas usaha dan kenyataan mendukung kita untuk berkeyakinan seperti ini. Kenyataannya apa? Di dokter yang sama masuk orang-orang yang penyakitnya sama dengan dengan resep pengobatan yang hampir sama dilakukan oleh dokter yang satu sembuh seketika dan bahkan semenjak keluar dari dokternya mendengarkan wejangan dari dokter, nasihat dari dokter sehingga eh, kesiapannya untuk sembuh cepat dan Allah menyembuhkannya dan ada yang yang satu lagi berbulan-bulan setelah itu belum juga sembuh-sembuhnya menunjukkan bahwasanya yang menyembuhkan bukan dokter tetapi kita hanya proses dan ikhtiar yang kita lakukan. Sekali lagi tidak bertentangan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini wallahu taala Ini pertanyaan di luar materi insya Allah akan saya jawab nanti. Uh, ada orang yang menganggap bahwa membagi tauhid menjadi tiga bagian adalah perkara binah. Apakah benar demikian Ustadz? Membagi tauhid menjadi tiga yaitu terubiyah, uluhiyah dan asma wa sifat uh, bid'ah yang dimaksud kalau ini maksud adalah bid'ah yang berarti adalah perkara yang baru secara pembagian maka ini mungkin maknanya karena memang Nabi tidak mengatakan tauhid itu terbagi tiga dan tidak kita dapatkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengatakan inna tauhidah thalatha tidak ada tidak akan kita temukan ayat dalam Al-Quran pembagian menjadi tiga akan tetapi para ulama yang mengatakan yang menyimpulkan demikian setelah melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Setelah mempelajari dan meneliti dan mentadabur ayat-ayat dalam Al-Qur'an, mereka ketika Allah berbicara tentang keimanan kepadanya, maka mereka menyimpulkannya Allah berbicara pada tiga sisi ini. Kemudian dalam surat Maryam kalau saya tidak salah ada Al-Qur'an Maryam ayat 65 Surat Maryam ayat 65 Ketiga pembagian tauhid ini dinukilkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ayatnya cukup pendek, satu baris lebih sedikit. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma" Ini ayatnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid apa? Tauhid apa ini? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rububiyah. Karena kata-kata Rabb di situ yang menciptakan, menguasai, mengatur langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Tauhid rububiyah. Fa'budhu. Fa'budhu maka ibadatilah dia. Tapi apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadati ini istiqamah, komitmen dalam mengibadati Allah. Tidak ada berhenti dalam beribadah, lah, Istabir, sabar dalam beribadah kepada Allah. Berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala besar tantangannya. Maka disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadatinya. Kemudian ini sudah berapa tauhid? Dua, rububiyah dan ibadah itu uluhiyah. Kemudian yang ketiga Allah berfirman lanjutan atau penutup dari ayat ini hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Ini uh, artinya hal ta'lamu lahu samia apakah kamu tahu Hal ta'lamu, apakah kamu tahu lahu bagi Allah atau Allah memiliki samia tandingan, keserupaan, kesamaan. Jawabannya apa? Apakah kita mengetahui Allah memiliki tandingan, keserupaan, kesamaan? Jawabannya tentu tidak. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walam yakun lahu kufuan ahad." Dan tidaklah Allah memiliki keserupaan dengan satu pun Laisa kamitslihi syai'un. Ini berkenaan dengan apa? Dalam masalah keserupaan zat, keserupaan sifat tentang asma dan sifat. Jadi para ulama menyimpulkan ini di antara ayat yang menjelaskan. Para ulama membagi tahu itu kepada tiga bagian karena menyimpulkan dan memahami Al-Qur'an dalam istilah para ulama dengan istilah istiqra membaca dengan seksama membaca dengan penuh teliti Bukan hanya sekadar membaca, tapi mereka menguasai ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan mereka melihat bahwasanya pembicaraan tentang keimanan kepada Allah itu terlihat dari tiga sisi ini, yaitu tiga bagian. Dan memang tidak mesti tiga bagian, sebagian para ulama juga me me me me menyatakan bahwasanya tauhid itu secara umum terbagi dua bahkan. Itu tauhidul ilmil khabari, itu tauhid yang berkenaan dengan berita hanya sebatas ilmu dan keyakinan seperti tentang sifat Allah tentang perbuatan Allah ini kan semuanya berita kita tidak melihat Allah menciptakan bumi dan langit ya kita tidak juga tidak melihat tidak pernah dan tidak pernah melihat zat Allah tidak pernah melihat Allah memiliki eh, tidak pernah melihat tangan yang Allah beritakan dia memiliki tangan ini semuanya adalah sebatas apa berita yang harus kita imani kemudian jenis tauhid yang kedua dan dan terakhir yaitu tauhidul al-iradat talabi. Itu tauhid yang berkenaan dengan permintaan dan tuntutan Allah. Untuk apa? Untuk mengibadatinya. Jadi memang tidak mutlak kita membagi tauhid itu kepada tiga bagian. Kalau kita lihat yang membagi dua itu pada hakikatnya ketiga-tiga yang tadi juga masuk. Karena tauhidul ilmil khabari itu berkenaan dengan berita dan ilmu yang disampaikan oleh Allah seputar perbuatan dan sifat-sifatnya. Nama-namanya, perbuatannya, sifat-sifatnya ini semuanya adalah ilmu, berita. Kita tugas kita hanya sebatas apa? Mengimani, mempercayai. Sementara tauhid yang kedua itu talabi, al-iradi talabi, keinginan dan tuntutan dari Allah yaitu mengibadatinya. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Jadi kembali kita kepada pertanyaan, memang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ini termasuk yang ditunjukkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dilihat dari Al-Qur'an maka nampak oleh kita, oleh para ulama bahwasanya perbincangan tentang tauhid atau keimanan kepada Allah itu dilihat dari tiga sisi. Dan ini bukan karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh orang bahwasanya yang mencetus pembagian tauhid itu kepada tiga bagian adalah Ibnu Taimiyah, eh, enggak, Ibnu Wahab. Abdullah bin Wahab, uh, eh, Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Kata mereka, mereka saking bencinya kepada Wahabi, keliru. Mereka mengatakan bahwasanya tauhid tiga bagian, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, rububiyah itu yang mencetusnya Wahabi lalu diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Pada padahal Ibnu Taimiyah jauh sebelum Ibnu Wahab. Jauh masanya dari Ibnu Wahab. E, Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke awal abad atau akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriah. Meninggal beliau tahun 7 728. Siapa? Ibnu Taimiyah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab meninggalnya tahun 1205 atau 1206. Berapa lama? Hampir separuh. Dan mereka mengatakan karena memang yang muncul ke permukaan Wahabi dan mereka tidak suka dengan pembagian tahu ini, mereka mengatakan ini dicetus oleh Wahabi dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Bagaimana pula orang yang pertama kali datang mengikuti yang terakhir? Tidak kenal mengenal antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammad Abdul Wahab. Kemudian Eh, sebagai bahan Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al Abad punya kitab punya kitab yang kitab kecil e, membantah tudingan ini bahwasanya pembagian tauhid kepada tiga bagian itu adalah bid'ah dibantah dalam buku kemudian buku ini pun diringkasnya menjadi kecil kedua-dua buku ini ada dan dicetak saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Bantahan terhadap orang yang menolak dan menentang pembagian tauhid kepada tiga bagian. Dari segi tadi dibantahnya, kemudian dari uh, kedua yang tadi yang mengatakan bahwasan ini dicetus oleh Imam oleh Muhammad bin Wahab atau Wahabi, ternyata sebelum Syekhul Islam Taimiyah sudah ada para ulama yang membagi tauhid ini menjadi tiga bagian seperti Al-Ajuri dalam kitab Syariah dan bahkan sebelumnya sudah ada dan bahkan ungkapan dari sebagian generasi tabi'in dinukilkan oleh beliau dalam kitab kecilnya tersebut. Ini sebagai bahan yang jelas ini kalau ini masuk adalah secara bahasa yaitu hal yang baru memang karena ini adalah disiplin ilmu yang baru. Tetapi memang diambil sumbernya dari Al-Qur'an, memahami dengan benar-benar pemahaman dari apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an wallahu taala Uh, buku Syamdrozak tadi saya punya bukunya dan mungkin kalau ada yang ingin yang bisa berbahasa Arab bisa diambil dari uh, situs beliau atau uh, tulis saja di di internet uh, tentang bantahan terhadap uh, pembagian uh, yang menolak pembagian tauhid menjadi tiga bagian. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah cara orang untuk mengupayakan turun hujan yang menyebar, yang menyebar, yang menyebar dengan menyebarkan garam bertentangan dengan rububiyah tidak. Ini juga termasuk sarana. Dan berapa sudah berapa banyak garam disebarkan tetapi tidak juga turun hujan. Menunjukkan bahwasanya menurunkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada awan, maka tidak akan disebarkan tidak akan disebarkan garam. Kalau ternyata di, di, di angkasa itu tidak ada awan yang memang cikal bakal hujan, tidak akan disebarkan awan. Secara ilmiahnya pun demikian. Kalau kalau cerah di langit itu maka tidak akan disebarkan awan. Awan eh, tidak disebarkan garam. Garam itu disebarkan kepada awan yang memang akan menjadikan hujan, menurunkan hujan. Jadi hanya kaitannya juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja dan kami turunkan dari awan yang diperah. Maka mu'sirat itu artinya awan. Jadi Allah yang memerah dan turunlah hujan. Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu adalah perbuatan Allah. Adapun menyebarkan garam ini termasuk salah satu cara. Tetapi cara yang paling tepat adalah bertobat kepada Allah. Melakukan salat istisqa, meminta hujan, menyesali dosa, mengingat semua dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya pemimpin kita mengenal ini. Allah taala dan sudah ada upaya dan bahkan sudah dipraktekkan dan ini sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan ketika pemimpin kita menyadari bahwasanya kita harus bertobat dan mengikuti sunnah Nabi dengan melakukan salat istisqa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana seorang guru. Uh, Ana seorang guru yang mengajarkan tentang fisika, tentang fenomena-fenomena alam. Yang semua teori-teori itu berasal dari orang kafir. Bagaimana kiat dalam mengajarkan ini kepada siswa agar tidak terjebak ke dalam kesyirikan. Ya, jelaskan itu dan kemudian dibantah langsung dibantah. Jangan biarkan subhat itu masuk ke dalam hati anak-anak. Langsung dibantah. Cara membantahnya tentu kita mesti memiliki ilmu seperti yang sekarang ini di antara tujuan kita itu juga untuk memperjelas tentang kerancuan-kerancuan yang terjadi dan kita akan jelaskan kepada bila mana kita memang mengajarkan teori-teori tersebut kita harus langsung menjelaskan e, kebatilannya dan menjelaskan apa yang sebenarnya harus diyakini oleh seorang e, siswa. Wallahu taala Adapun untuk e, e, poin-poin e, secara spesifik tentu kita akan atau bisa tanyakan kepada yang usah-usah kita, kepada usah-usah kita tentang cara membantah bila mana kita tidak tahu cara membantahnya. Wallahu taala Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ikhtiar mencari nafkah sekarang ini banyak yang bersentuhan dengan riba. E, dalam hadis dalam konteks keimanan seperti apa ikhtiar mencari nafkah yang terhindar dari riba karena dalam usaha modal tentu dibutuhkan. Ini sebenarnya e, kita sudah dililit oleh sistem Yahudi. Sistem Yahudi. Orang tua-tua kita dulu tidak ada bank tidak ada bang. Mereka bisa hidup, mereka bisa senang hidupnya. Tidak butuh dengan pinjam meminjam, mereka tidak butuh modal. Dan kita juga sudah ada uh, pemaparan materi oleh yang pakar dalam hal ini dan baru-baru ini juga dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan eh, kepada Ustaz kita Ustaz Irwan di Termizi tentang bagaimana ber, me, me, me, me, memberi atau bagaimana uh, me, menghasilkan modal itu dengan menjual apa yang kita miliki dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Menjual apa yang dimiliki untuk mencari modal. Karena modal tidak mesti kita berhutang. Tidak mesti kita meminjam dengan dengan tujuan atau dengan konsekuensi harus bertransaksi riba. Dan kita tidak diwajibkan untuk berusaha yang harus mau tidak mau bersentuhan dengan riba. Banyak usaha-usaha yang lain dan betapa banyaknya usaha yang tidak bersentuhan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak diwajibkan untuk hidup mewah di dunia ini berlebihan segala-galanya rumah lebih mobil lebih makanan lebih tidak semuanya itu hanya untuk sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara kita mengingkari orang-orang yang memang mempunyai kelebihan seperti hipnotik hipnotis dan lain-lain. Karena jujur, terkadang hati ini kagum juga melihat dan mendengarnya. Hipnotis adalah termasuk salah satu dari cabang-cabang sihir sebagaimana dijelaskan para ulama. Kalau seperti ini maka bagaimana pula kita akan e, mengaguminya. Ini sebuah pelanggaran yang harus kita ingkari, baik itu dengan pengingkaran dengan e, wewenang atau mengingkari dengan lisan atau paling kurang mengingkari dengan uh, hati, mengingkari dengan hati dan uh, berupaya untuk menanamkan keimanan, memperdalam ilmu agama kita, uh, permasalahan akidah dan apa uh, so, uh, permasalahan yang berkenaan dengan semua seluk-beluk ilmu sihir. Apalagi yang yang yang ada hubungannya dengan hipnotis atau apapun istilah. Itu semua istilah yang baru. Istilah yang dibuat dari praktek-praktek yang berkenaan dengan Eh, sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tadi yang tidak saya jawab, bagaimana kalau ada ikhwan yang ikut serta pada panitia hari ulang tahun RI 17 Agustus walaupun seksi olahraga yang nanti pada akhir kegiatan diadakan organ. Bagaimana? Hah? Ya, kalau kita ini harus memikirkan ketika kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita jawab? Kalau seandainya Allah menanyakan tentang sikap ini. Dan masih banyak orang lain yang bisa kalau seandainya kita tidak menerima akan akan dicari orang lain oleh panitia. Maka demi memperhitungkan dan pertimbangkan pertanyaan nanti ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah maka kita harus warak dari pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini jangan beralasan hanya uh, untuk hidup bermasyarakat tetapi kita melanggar kita nanti di, di, di, dikumpulkan atau dihadapkan kepada Allah bukan dengan masyarakat tetapi dengan sendiri-sendiri kita akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri fardan farda sendiri-sendiri kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri maka ini yang harus kita pikirkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita terpaksa, maka dipaksa dengan ancaman apapun juga, maka para ulama memberikan fatwa dalam hal ini. Bila mana irtikab akhafu dararain melanggar so, uh, e, mafsada yang ringan demi menghindari mafsada uh, bencana atau uh, hal yang lebih besar lagi, maka para ulama menjelaskan bolehnya kita melanggar sebuah yang perkara yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar e, karena memang harus kita lakukan hal yang seperti itu tidak bisa dengan cara yang lain atau atau e, melihat atau bisa dengan cara menolak dengan e, lemah lembut dengan bijaksana maka ini mungkin cara yang paling selamat wabillahi taufik itulah pertanyaan yang terakhir dan ini ada e, permintaan untuk diumumkan undangan dan mungkin saya serahkan kepada uh, pengurus masjid dan sampai di sini daurah kita pada pagi hari ini mudah-mudahan uh, memberikan manfaat kepada yang berbicara dan kepada kita semua yang mendengar dan mengampuni segala kesalahan kita wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.